Tiga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Ana tulis sing witi yen wong ginanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra ginate ing ta iku gampang gone antuk tombo Sabda Pandita Ratu sebuah kisah penuh dilema tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mudik harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lema karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Sinasara. Yang Aron, dialah pemuda yang merekup panik getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Bagaimana mana teman tahu mengetahuinya? bawahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata hilang itu tentu akibat kekalian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Orang yang mengering itu artinya orang itu tidak termasuk menggunakan kaitannya untuk melukai orang teman dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Mary Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Rose dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. enam ke-669 ini dengan para pemain. Arya sebagai Gelung Keling, Aris sebagai Saung Songo, Siska sebagai Kelof Titis, Norman sebagai Badrawati, Bandalubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wadung, Angrizal sebagai siswa, Pengasdi Asdi Suhastra, pengantar cerita. terkejut mendengar laporan itu. Keduanya segera bergegas menuju ke halaman. Tampak di sana beberapa orang siswa sedang menggotong tubuh Wedung yang terluka. Diajar merasa heran karena mengantarkan Wedung yang terluka itu hanya seorang bocah. Wedung yang tidak sadarkan diri itu digotong beramai-ramai. Paman? selamat pagi. Selamat pagi, anak kecil. Eh, kau siapa? Namaku Badrawati, Paman. Aku mengatakan Paman Wodong yang terluka. Uh, iya, iya ya. Eh, aku ucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi di manakah kau menemukan muridku ini? kami semalam berada di sekitar Candi Suambara Budura ketika melihat seorang lelaki berkuda diburu-buru oleh tiga penunggang kuda yang lain. Ketika kami kemudian mengikutinya, yang kami temukan Pemang Wedung yang tergeletak dengan anak panah menancap di punggungnya. Untung seorang pamanku, uh, uh, maksudku, Paman Lari Angon berhasil menolongnya. Paman Lari Angon memerintahkan kepadaku untuk mengantarkan pemang Wedung kemari. Aku harus mengucapkan banyak terima kasih anak kecil. Terima kasih. Eh, maaf, Paman. Meski aku anak kecil, tolong Paman jangan menggunakan panggilan seperti itu. Silakan panggil aku dengan namaku. Uh, ya, ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, Padrawati. Karena kau telah menolong salah seorang siswaku. Tetapi sebenarnya masih ada seorang lagi siswaku yang harus ditolong. Katakan, ke arah mana tiga penunggang kuda itu? Uh, yang paman maksud tentu Saung Songo. Uh, ah, kau tahu? Kau tahu bagaimana nasibnya Badrawati? Sebelum pisang lagi, Paman Wudu sempat bercerita tentang sebuah tempat yang bernama Pajarakan. Pajarakan? Ah, jauh sekali tempat itu memang jauh. Demikian juga dengan Suambara Budura. Semalam aku terus berkuda tanpa berhenti menuju ke tempat ini. Bagaimana ayah? Kita harus menolong. Semoga saja Keni dan yang lainnya itu tidak menjadi gila dan membunuh calon suaminya. Bagaimana dengan Kakang Sawung Songo, Ayah? Uh, aku menyarankan kepada Paman Gelung Keling dan Bibi Galutitis untuk tidak perlu ke sana. Uh, Kenapa? Paman Lare Angon telah berbagi tugas kepadaku. Aku bertugas menelusuri kepada pukan ini. Sedang Paman Lare Angon yang harus menolong seseorang di perjalanan itu. Jarak perjalanan kami memang agak jauh. Hingga barangkali tengah hari nanti Paman Lare Angon datang dan membawa kabar. Aku sarankan kepada Paman dan Bibi sebaiknya segera merawat Paman Wudung. Dia banyak kehilangan darah. Dengan cekatan, para siswa merawat medung yang mulai siuman. Wajahnya sangat pucat karena luka yang menjamah punggungnya memang cukup dalam. Galuh Titis dan ayahnya berbicara di sudut pendopo. Mereka berbicara berbisik-bisik. Padrawati yang mampu mendengarkan percakapan itu melalui Aji Sabta Pangrungu hanya tersenyum-senyum. Mara berusaha menolongnya? Sebaiknya kita tetap terus berangkat menuju ke pejarakan itu. Yang bernama Lariangon itu belum tentu sanggup menolong Sawung Songo. Iya, ayah. Aku juga baru saja berpikir demikian. Akan tetapi, sebaiknya kita tanyai Wedung lebih dulu. Nampaknya dia sudah siuman. Badung? iya. Bagaimana keadaanmu, Kakak? Aku aku agak lebih enak. Tapi punggungku terasa kejang dan perih sekali. Menilik lukamu. Anak panah yang menembus punggungmu menancap cukup dalam, Wadung. Dan nampaknya kau telah mendapatkan perawatan yang agak aneh dan mengagumkan. Uh, Siapa yang melakukannya, waduh? Bocah bernama Bandrawati, Guru. Bocah itu? Benar, Guru. Nampaknya ia bukan bocah sembarangan. Ia bocah luar biasa. Pamannya yang bernama Lare Angon sedang berusaha menolong Saung Songo, Guru. Uh, katakan sekali lagi dengan kejernihan hati, waduh. Benarkah bocah itu yang membantu merawat lukamu? Aku mengatakan yang sebenarnya, Guru. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi yang mampu melakukan hal ini. Dia masih bocah. Eh, dia memang mempunyai keanehan, Guru. Apa, Wadung? Bocah itu memiliki sebuah raja. Dia memiliki sebuah raja. Pamannya yang bernama Lare Angon itu juga memiliki sebuah raja eh, di telapak tangannya, Guru. Ah, raja. Benar, Guru. Bocah itu menunjukkan raja itu padamu. Iya, Guru. Di tangan kiri berwujud tatapan mata. Bukan. Raja itu berada di tangan kanan dan tidak berwujud tatapan mata. Mereka menyebutnya Kala Cakra. Jaga Dewa Batara. Bagaimana ayah? Jika benar apa yang dikatakan Wadung, kita tidak perlu menyusul ke Pajarakan. Kita temui lagi bocah itu, Titis. Baik, ayah. itu tidur, Dok. Candi Suambara Budura jauh sekali di sebelah barat. Dan ia berkuda sejauh itu membawa Kakang Wedung. Pasti saja perjalanan yang meletihkan dan merepotkan. Tentu saja ia kecapean ayah dan tertidur mungkin karena mengantuk. Sebaiknya kita bangunkan bocah itu. Suruh dia tidur di sebuah bilik. Jangan ayah, jika ia dibangunkan barangkali malah tidak bisa tidur lagi. Uh, Mari kita mendekat. Aku ingin melihat apakah di telapak tangannya memang benar terdapat sebuah raja. Baik, Ayah. Bagaimana, Ayah? Di tangan bocah itu benar terdapat sebuah raja. Raja itulah yang disebut Raja Kalacakra. Oh, heran. Aku tidak habis mengerti. Mengapa harus seorang bocah yang memilikinya? Kita kedatangan tamu orang terhormat Galutitis. Bocah itu tentu menjadi bagian dari beberapa orang pemilik raja serupa yang pernah diceritakan Bapak Brahmana Lokawi. Lalu? Kedatangannya tentu saja sangat menarik perhatian. Lalu, bagaimana dengan Kakang Saung Songo, Ayah? Aku menduga. Bocah itu berbicara bersungguh-sungguh. Kelihatannya yang berbicara hanyalah seorang bocah. Akan tetapi dia tentu mempunyai kelebihan dari orang lain. Termasuk soal Saung Songo. Benar apa yang dikatakannya. Kita tidak perlu menyusul ke pajarakan. Kita tunggu saja kedatangannya. Ya, aku kira pamannya yang bernama Laryangon itu tentu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Wondogeni dan Pawoko serta Lembu Lamatan tentu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Tetapi aku sangat gelisah, Ayah. Kita tunggu sampai tengah hari. Maka demikianlah, sang waktu kemudian memang terus bergerak, matahari merambat naik, seorang pun para cantri atau para siswa padepokan Sekar Jati itu yang mengganggu Badrawati yang tidur lelap. Mereka memandangi dari kejauhan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Galuh titis yang merasa gelisah, ada kalanya mendekati bocah itu dan memperhatikan dengan bersandar dinding. Suasana di padepokan itu pecah oleh datangnya seekor kuda yang bergerak. sesuatu? Ada dua orang penunggang kuda, serta dua ekor kuda tanpa penunggang. Uh. Yang seorang kelihatannya saung songo. Kakang saung songo berkuda? Ya, nampaknya dia tidak apa-apa. Uh, cepat kau beritahu ayah. Aku gunakan kudamu. Aku akan menjemput mereka. sanakah yang bernama Lareangon? Ah, benar, Paman. Aku angon. Lari berarti bocah. Angon menggembala. Iya, aku hanya bocah penggembala. Dan Paman tentu yang bernama Gelung Keling, bukan? Menilik rambut Paman yang digelung kekelingan. Benar, aku Gelung Keling. Aku pimpinan perguruan Padepokan Sekar Jati ini. Tentu Badrawati telah sampai di sini? Iya. <laughs> Dia kecapaian berkuda. Dia sekarang sedang tidur. Itu. <laughs> Dasar bocah nakal. Kami tidak berani membangunkan. Kasihan. Ah, <laughs> bagaimana keadaanmu, Sawung Sawung? Sebagaimana Bapak Guru lihat, seperti inilah keadaanku. Ah, aku tidak menyangka jika Wondo Geni akan sanggup melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Perbuatan yang aku tidak pernah membayangkan di antara muridku akan ada yang berani melakukannya. Namun kemudian aku sadar bahwa mereka tetaplah manusia biasa adalah manusiawi dan lumrah. Jika manusia melakukan kesalahan, kesalahan adalah merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak tahu, Guru. di sana tentu yang paling mengetahui. Sebelumnya, aku terpaksa minta maaf kepada Paman. Uh, kenapa? Karena aku terpaksa menghapus kemampuan kanuragan mereka. Kisanak, Larengon membunuh mereka. Tidak sampai membunuh mereka, Paman. Aku hanya menghapus kemampuan mereka. Agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Ah, terima kasih, Kisanak Larengon. Terima kasih. Karena Kisanak telah melakukannya. Jika aku... Aku tentu tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan hal itu. Karena mungkin aku masih menyimpan rasa iba kepada mereka. Dan aku menemukan benda ini, Paman. Aku serahkan kepada Paman. Terima kasih. Terima kasih anak muda. Kitab ini adalah benda yang paling berharga yang dimiliki perguruan Sekar Jati atau Kembang Jati. Merupakan sebuah aib dan bencana bagi kami jika kitab ini hilang. Namun Kisanak telah menemukan dan menyerahkan kembali kepada kami. Kalau tipis. Iya, ayah. Beritahu para endang di belakang. Suruh mereka menyiapkan jamuan. Baik, ayah. Are Angon juga tidak berniat membangunkan Padrawati yang tertidur di amben di tepi pendopo. Are Angon hanya tersenyum melihat ulah Padrawati yang tidak peduli dan tidur di sembarang tempat tanpa merasa sungkan pada tuan rumah. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini, terutama untuk Geni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah terlepas dari hisapan pintu kematian. Ya. Untunglah kisana Klareangon itu muncul dan memberikan pertolongan kepadaku. Jika tidak, ah, Kritis mencoba menyentuh pipi saung songo yang membengkak kebiru-biruan. Dada gadis itu mengombak serasa ingin ikut merasakan apa yang disandang kekasihnya itu. Galuh Titis kemudian menjatuhkan diri, dan saung songo memeluknya dengan lekat dan erat. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. saung songo yang membengkak kebiru-biruan. Dada gadis itu mengombak, serasa ingin ikut merasakan apa yang disandang kekasihnya itu. Galuh titis kemudian menjatuhkan diri, dan saung songo memeluknya dengan lekat dan erat. benar-benar telah kepanjingan demit. Ia telah mata gelap dan tidak melihat apapun kecuali gemuruh dendamnya kepadaku. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini, terutama Kakang Geni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah berada di depan pintu gerbang kematian, tapi ya untunglah. Kisah Clara yang itu muncul dan memberikan pertolongan kepada nasibku. Jika tidak, aku akan sangat kehilangan Kakang. Memang mengerikan setelah aku membayangkan kehilangan Kakang Sawung Songo. Ini menjadi sebuah pelajaran bagiku, Titis. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apa yang Kakang maksudkan? Aku harus berlatih semakin keras agar aku tidak gampang dikalahkan orang lain. Iya. Selama ini aku kurang berusaha melatih diri. Ketika aku dengan mudah dipecundangi oleh Wonto Geni, terbukalah mataku. Bahwa aku tidak boleh bermalas-malasan. Aku harus bekerja keras. Itu bagus, Kakang. Menurutku, Kakang memang harus berlatih dengan lebih keras. Jika Kakang mempunyai kemampuan yang tinggi, Kakang bukan saja mampu melindungi diri sendiri, akan tetapi juga melindungiku, Kakang. <sighs> Gara-gara perbuatan Kakang Mondo Geni, untuk apa aku memanggil dengan sebutan kakang kepada Wondo Geni keparat itu? <laughs> Gara-gara Wondo Geni, perkawinan kita yang seharusnya berlangsung menjadi kalang kabut dan kacau balau. Untung saja pesta perkawinan itu tidak mengundang sama sekali orang-orang dari luar Padibokan dan hanya melibatkan serta diketahui oleh keluarga perguruan saja, kakak. Galuh Titis, perkawinan itu hanyalah tertunda. Tertunda tidak berarti gagal. Uh, oh ya, Bagaimana dengan Bedung? Ya, meski wajahnya tidak babak belur seperti Kakang, akan tetapi lukanya mungkin malah lebih parah dari Kakang. Menurut ayah, ia nyaris mati. Namun, seseorang telah menolongnya dengan sebuah cara yang aneh, Kakang. Cara apa serta di mana letak keanehannya, aku tidak tahu. Mungkin hanya ayah saja yang bisa melihatnya. Ah, bagaimana? Bagaimana sebenarnya lukanya? Sebuah anak panah telah menyengat punggungnya cukup dalam. Oh. Jika anak panah itu mengenai jantung atau hati... Oh, kasihan. Uh, kalau kakang akan menengoknya, ayo, aku ah. tuntun. rasanya aku masih mampu berjalan tanpa dituntun kali titis. Aku yang ingin menuntunmu, kakang. <laughs> Ayolah. Mm. titis kemudian segera menuntun calon suaminya menuju ke bilik di mana Wedung beristirahat. Saung Songo benar-benar merasa terharu melihat pengorbanan sahabatnya itu yang nyaris mati dalam usaha menolong dirinya. Saung Songo menyentuh tangan Wedung. Mata yang terpejam itu pun kemudian terbuka Bagaimana keadaanmu, Bedung? <laughs> Tidak lebih baik dari keadaanmu, Songo. <sighs> Wah, <laughs> wajahmu sedemikian berantakan, Sawong Songo. <sighs> Wondo Keni memukuliku, mendangiku, dan menghajarku hingga babak belur. Namun rupanya kau sendiri mengalami hal yang lebih membahayakan jiwa daripada aku. <sighs> Keadaanmu yang demikian itu karena kau bermaksud menolongku, Wedung. Untuk berkorban kepadaku. Kau nyaris mati. <laughs> Tetapi ternyata tidak, bukan? <sighs> Jika tidak ditolong oleh pemuda bernama Badrawati itu, barangkali aku sudah diadili oleh para dewa di langit. Dan karena semasa aku masih hidup, banyak membuat dosa, menyebabkan aku kemudian dimasak di kawah Chandra di muka. kau, kau tidak bisa duduk? Aduh, sakit sekali. Rasanya sangat ngilu untuk bergerak sedikit saja. Anak panah itu begitu derasnya menghunjam ke punggungku. Aku tersentak dan jatuh berguling-guling menyebabkan anak panah itu semakin dalam menyengat dadaku. Ah, si keparat itu tertawa-tawa gembira. Uh, apa yang kemudian mereka lakukan kepadamu? Mereka meloncat turun dari kuda. Uh, untunglah. Untunglah bagaimana? Aku berpura-pura mati. Ah. <laughs> Mula-mula nafasku kubuat tersengal-sengal. Lalu sebuah tarikan nafas yang terakhir disertai kepala yang terkulai menyebabkan <laughs> mereka mengira aku sudah mati. Sitar <laughs> juga kau. Lalu bagaimana? Ah, aku benar-benar dalam keadaan sekarat. Anak panah yang menyengat punggung itu membuatku benar-benar lumpuh dan tidak berkutik. Aku uh, Aku kemudian tidak sadarkan diri. Dan ketika aku siuman, aku melihat seorang bocah yang sedang menempelkan tangannya ke punggungku. Dari tangannya mengalir sesuatu yang uh, <laughs> sulit aku ceritakan, kecuali ya kecuali hanya bisa aku rasakan. <laughs> Oh ya, bagaimana dengan Wondogeni dan kawan-kawannya? Kisanak yang bernama Lare Angun yang menolongku telah melumpuhkannya. Oh. Ilmu kanuragan mereka telah dihapus sama sekali. Jika kau bertemu Wonto Geni, Lembu Lamatan, dan Pawoko, mereka sekarang bukan orang yang berbahaya lagi. Hanya dengan sebuah sentuhan kecil saja, kau akan sanggup membuat tubuh mereka terjengkal. Oh. <laughs> uh, dan bagaimana dengan kitab? Jangan cemaskan soal kitab Kakang Wedung. Kitab itu telah kembali kepada ayah. Oh, syukurlah jika demikian. Demikianlah, sang waktu terus bergerak tergelincir dari pusat siang. Nare Angon yang beristirahat dengan duduk berangin-angin itu nampak berpikir keras. Serasa ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tak jauh di depannya, Padrawati masih tidur dengan lelapnya di atas balai-balai bambu yang terletak di sudut pendopo padepokan. sana juga ingin beristirahat. <laughs> Terima kasih, Paman. Aku tidak merasa mengantuk. Semilir angin yang sejuk ini sangat menyenangkan. Ya, biarlah aku duduk-duduk di sini saja dahulu. Sambil menunggu Ibadrawati. Barangkali ada lalat yang hinggap di tubuhnya. Kalau begitu baiklah. Silakan kisah Kisanak Lerengon bersantai saja. Meski sebenarnya ada sebuah hal yang penting yang akan aku bicarakan dengan Kisanak. Namun rasanya tidak pada tempatnya jika aku langsung menyampaikan. Ah, silakan saja, Paman Gelung Keling. Dengan senang hati aku akan mendengarnya. Akan tetapi sebaiknya nanti saja anak Mas. Jika anak Ngger Padrawati itu sudah bangun, baru kita bicarakan bersama. Nah, anak mas, silakan beristirahat. Karena aku harus mengerjakan sesuatu. Eh, silakan, Paman. waktu yang diberikan kami suara itu semakin menipis. Justru di saat waktu semakin tipis seperti ini, jejak pemilik Raja Mata ketiga itu mulai aku temukan. <sighs> Sejak semalam, ada sesuatu yang membuatku cemas dan gelisah. Akan tetapi, tetap saja aku tidak bisa menemukan apa penyebab kegelisahanku itu. Sebaiknya Badrawati segera aku bangunkan. Kami tidak boleh berlama-lama tanpa melakukan sesuatu. Badrawati, Badrawati, bangun. Ada apa? Bangunlah. Oh, Paman sudah datang. Aku tahu kalau kau sebenarnya sudah tahu bahwa aku sudah datang. Jangan berpura-pura belum tahu. Huh? Paman berhasil menyelamatkan anak menantu Ki Gelung Keling itu? Iya. Lalu? tiba eh, tiba-tiba baru saja aku berpikir bahwa waktu yang diberikan kami suara kepada kita hampir habis. Kita tidak boleh membuang waktu sia-sia. Kita sudah lama pergi. Tapi baru sekarang kita mendapatkan titik terang yang kita cari itu, Paman. Meski baru sebuah jejak yang samar-samar. Ah, ah, Paman sudah mengorek keterangan dari Ki Gulung Keling? Belum. Mengapa Paman belum melakukannya? Kita lakukan bersama-sama. Nampaknya Ki Gelung Keling itu juga memang bermaksud membicarakan sesuatu. Dia menunggumu bangun, barulah hal itu akan dibicarakannya. Apakah mataku terlihat merah, Paman? Kenapa? Aku merasa masih ngantuk sekali. Oh, kau ini. Sudah, kalau memang masih sangat mengantuk, tidur saja kembali. Biarlah, aku akan pergi meninggalkanmu di sini. <laughs> Geli rasanya melihat paman merajuk. Ayolah, Saya berkeputusan, sebaiknya upacara perkawinanmu dengan kakangmu ditunda beberapa hari. Aku sependapat, Ayah. Aku juga berpikir demikian. Kasihan kakang Sawung Songo, wajahnya tidak keruan. Dan ada kemungkinan, malam nanti ayah akan pergi. Kemana? Dengar, kalau Titis. Para tamu kita itu adalah orang-orang yang memiliki Raja cakra. Kau ingat apa yang diceritakan Bapak Brahmana Lokawe ketika dulu sempat singgah ke tempat ini? Iya. Ingat bukan? Iya, Ayah. Aku ingat. Dua orang diantaranya sekarang berada di rumah kita. Keberadaan mereka tentu berurusan dengan Panji Saprang. Panji Saprang yang telah menyebabkan kematian pamanmu, Haryo Panular. Ayah bersama-sama dengan kedua orang itu akan mendatangi orang yang ayah ceritakan memiliki raja mata di telapak tangan itu. Mungkin. Aku ikut ayah. Aku tidak mengizinkan kalau titis. Ah, sayang sekali jika ayah keberatan. Aku tidak menghendaki sesuatu terjadi pada dirimu. Sebaliknya, Ayah, aku yang berada di rumah dan Ayah tinggalkan, aku akan gelisah memikirkan Ayah. Tidak perlu kau gelisah gelisahkan aku, Titis. Bersama kedua orang itu, nampaknya keadaan akan berbeda dengan ketika Ayah bersama pamanmu Haryo Panular dulu. Ketika berurusan dengan Panji Sapra. Apakah Ayah mengira mereka itu mempunyai kemampuan yang tinggi. Perhitungan ayah demikian, Titis. Ia masih bocah, ya? Ah, nanti akan aku usahakan sebuah cara agar mereka mau mempertontonkan kemampuannya pada kita. Bahwa pemuda yang bernama Lare Angon itu mampu mengalahkan Wondogeni, Lamatan, dan Pawoko. Tentu bukan pemuda sembarangan Apalagi kemampuan menghapuskan uragan. Jelas bukan ilmu sembarangan, Titis. Baiklah, Ayah. Jika memang itu yang Ayah kehendaki. Perintahkan kepada cantrik untuk mengisi jambangan pakiwan. Kalau perlu sebelum diisi, jambangan pakiwan itu harus dibersihkan lebih dulu. Wah, Ayah begitu menghormati mereka. Mereka bukan orang sembarangan, Dok. demikianlah, ketika matahari agak doyong ke arah barat, Badrawati dan Lare Angon diundang untuk berbicara di ruangan khusus yang terletak di bangunan induk. Ruangan khusus itu ternyata ruangan sanggar kanuragan. Badrawati menebarkan pandangannya menjelajahi segenap sudut ruangan khusus itu. Perhatiannya tiba-tiba tertuju kepada sejuntai cambuk yang dipajang di dinding. Kalah yang mengkilat-kilat nampak menghiasi ujungnya. Anak Mas bertuah Aku mengundang anak mas berdua di tempat ini adalah untuk membicarakan sebuah hal yang sangat penting. Yang nampaknya juga sangat penting bagi anak mas. Anak mas berdua nampaknya memiliki sebuah raja yang terletak di tangan kanan masing-masing. Raja yang tentu mempunyai makna dan bukan sembarangan raja. Nah, Aku ingin mengatakan kepada anak mas bahwa beberapa hari yang lalu kami telah bertemu dengan orang yang juga memiliki sebuah raja. Akan tetapi bukan raja sejenis yang anak mas miliki. Uh, sebenarnya lah paman, kami berdua telah mendengar hal itu dari Wedung yang terluka. Itulah sebabnya kami berdua datang ke tempat ini. Sebelumnya, selama berhari-hari dan berhitung bulan, kami telah menempuh perjalanan jauh untuk mencarinya. Tapi baru sekarang kami menemukan jejak, meski masih samar-samar. Ah, uh, di manakah orang ketiga itu berada, Paman? Orang ketiga? Golongan mereka yang memiliki raja berwujud atapan mata itu ada tiga, Paman. Golongan kami memiliki Raja kalacakra ada lima. Dua di antara mereka sudah kami ketahui. Yang ketiga yang belum. Di mana Raja Trinetra yang ketiga itu berada, Paman Gelung? Dia membuat sarang di dua tempat. Yang pertama, di sebuah pulau kecil, Nusa Kambangan. Badrawati dan Lare Angon terkejut. Lare Angon yang mempunyai pengalaman cukup luas merasa pernah mendengar sebuah pulau yang bernama Nusa Kambangan. Pulau yang konon menjadi sarang dari berbagai macam hantu. selanjutnya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Nanti, latihan yuk